Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjanjikan bagi setiap hambanya yang ingat kepada Allah untuk diingat dan dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Fadhkuruni adhkurkum, hendaknya kalian ingat kepadaku, berzikir kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian. Di dalam hadis Qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in, Zakartuhu fi mala'in khairum mim malai. Allah Ta'ala menyatakan barang siapa yang menyebut aku dalam kesendiriannya, maka aku pun akan ingat kepadanya dalam kesendirian. Barang siapa yang menyebut aku di hadapan halayak ramai, maka aku pun akan menyebut dia, membanggakan dia di hadapan makhluk-makhluk yang lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya yakni fil mala'il a'la di makhluk-makhluk suci yang ada di sisi Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dilukiskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha kana yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyani. Beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian beliau, setiap saat beliau, setiap perilaku beliau, apapun yang beliau lakukan. Saat duduk, saat berbaring, saat berdiri. Dan inilah ciri Nabi Muhammad. Dan ini pula yang dijadikan sebagai ciri para cendikiawan sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dicerna, yang dapat dipetik, yang dapat difahami oleh ulul albab, orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki akal pikiran mereka. Siapa gerangan mereka para cendikiawan, manusia-manusia cerdas yang memiliki hati tersebut? Alladzina yadhkurunallaha giyaman wa gu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah tatkala mereka berdiri ataupun kala mereka duduk ataupun saat mereka berbaring dan mereka bertafakur di dalam keajaiban yang ditebarkan oleh Allah dalam penciptaan langit dan bumi hingga dalam zikir mereka, dalam tafakur mereka, mereka sampai kepada suatu kesimpulan dengan suatu keyakinan yang kuat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fagina adzaban ya Allah sesungguhnya engkau tidak menciptakan ini untuk hal yang batil dalam hal yang salah subhanaka fagina adzaban maha suci engkau maka lindungilah kami dari api neraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat mereka, bagaimana keadaan mereka dan Rasul saw alaihi wasallam ditanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan ini semua. Ditanya orang yang berjuang di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah, siapa gerangan mereka yang paling afdal di antara semua pejuang? Maka Rasul menjawab, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Yang paling banyak berzikir kepada Allah ditanya tentang para penderma, siapa yang paling afdal? Dijawab oleh Rasulullah, yang paling banyak zikir kepada Allah. Ditanya tentang para orang-orang yang berpuasa, siapa yang paling mulia di antara mereka yang paling baik? Rasul menjawab, aktsaruhum lillahi zikra. Orang yang paling banyak di antara mereka dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat mengatakan kalau begitu orang yang banyak berzikir telah meraih keuntungan dunia dan akhirat maka Rasul menjawab, "Na'am, ajal. Sungguh mereka telah meraih keuntungan dunia dan akhirat. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak-banyaklah wahai wahai para pembaca yang budiman untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat agar kita selalu dijaga dan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sekalian orang yang banyak berzikir. Amin. Ya Rabbal Alamin.